Karena ini jenis karunia besar yang diberikan kepada Allah kepada orang yang dicintai. Karena hati ini dibikin tenang dengan sunnah, mau menerima sunnah, itu hidayah besar. Makanya disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah Nikmat itu ada dua Nikmat yang pertama Nikmatun mutlaqah Nikmat yang mutlak Nikmat yang kolosal Yaitu ni'matul hidayah ilal islami wa sunnah dan nikmat yang kedua adalah muqayyadah terbatas seperti nikmat kesehatan, anak, materi dan yang lain. Oleh karena itu Allah menegaskan di dalam surat Al-Hujurat Wa'lamu anna fikum Rasulullah لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان titel terakhir yang diberikan oleh Allah ulaika humur rasyidun Kali ini kita akan menyoal manfaat persahabatan karena Allah. Karena ini langkah. Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, kebanyakan persahabatan kita sekarang ini didasari atas materi dan keuntungan sesaat. Oleh karena itu, mengikat persahabatan karena Allah suatu yang mahal, kekayaan yang hebat dan karunia besar yang kita miliki di zaman penuh materialistis. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, kalau bukan karena tiga perkara, aku tidak betah hidup di dunia. nggak tahu antum macam ini atau tidak. Jangan-jangan antum betah hidup di Jogja karena angkringannya. Antum betah hidup di Jogja karena banyak fasilitas wisatanya. Kalau Umar bin Khattab tidak. Yang pertama salatul jamaah bersama kaum muslimin di masjid. Yang kedua <clears throat> mengikat persahabatan karena Allah dan yang ketiganya salatut tahajud gimana kita ini belum habis mas so, biasanya ustaz KKI minum tok Alhamdulillah karena kalau Ustadz ceramah kasih sate ya nggak lucu ya Mas ya. Itu. <clears throat> Baik. Hadirin sekalian, persahabatan kita harus kita tanam di tanah yang subur. Karena kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu biidnillah tanah yang subur akan membuahkan tumbuh-tumbuhan yang bagus U, dengan izin Allah Otomatis Walladhi khabusa Adapun sekarang ini Tanah yang tandus La yakhruju illa nakida Melainkan hanya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang merana Kurus dan tidak produktif. Makanya hadirin sekalian, saat ada seorang yang membunuh manusia seratus lengkap karena yang ke seratusnya seorang ahli ibadah ditanya wahai syekh saya telah membunuh 99 orang ada enggak kesempatan saya untuk taubat Dijawab ahlul ibadah tidak. Makanya ahlul ibadah ini tidak layak untuk mengeluarkan ilmu fatwa. Ya macam seperti jurej itu ahli ibadah bukan ahli ilmu. Seperti yang disimpulkan Ibnu eh, Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam fatul Barinya, kalau seandainya Jurej itu ahlul ilmu pasti dia akan mengedepankan birrul walidain tidak melanjutkan sholat sunnah karena perkara wajib lebih didahulukan daripada sunnah akhirnya dipenggal itu si orang tek lengkap seratus tapi batin yang sudah menyadari kesalahan hati kecil yang sudah merana ingin taubat nggak bisa dibohongi nggak bisa dibohongi karena rata-rata Allah menitipkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah wa'idullah fi qalbi kulli mukmin penasihat Allah yang ada pada setiap hati orang mukmin yaitu nurani antum cek setiap maksiat yang antum lakukan saat melakukan ada nggak untuk menyalahkan? Walaupun ketutup syahwat, ketutup dorong ada, ya Allah, ini salah. Ketika nerima korupsi, ini salah. Nerima suap, ini salah. Ketika zina, ini salah. Ketika menghabiskan waktu chatting sama janda, salah. Salah nggak? tapi kadang-kadang ketutup. Akhirnya dia ketemulah ahlul ilmi. Wahai imam, saya pendosa berat telah membunuh seratus orang masih nggak ada kesempatan untuk bertaubat. Ada dengan syarat kamu tinggalkan bumimu, tempat tinggalmu yang kotor, tempat lingkunganmu yang jelek, pindah ke tempat di sana orang-orang yang beribadah kepada Allah. Loh mas, pengaruh persahabatan. Coba, siapa mengira orang ini menjadi penjahat besar, pembunuh darah dingin, ternyata hanya karena salah bergaul lingkungan. Makanya perusak utama manusia itu dua, setan sama lingkungan. Lingkungan pertama rumah, lingkungan kedua sekolah, lingkungan ketiga masyarakat. Eh. Sebaliknya diri salian hebatnya persahabatan karena Allah makhluk yang hina dina yang tidak pernah diperhitungkan di tengah sosial yaitu anjing menjadi mulia karena bersahabat dengan ashabul kahfi Mas nama antum masuk enggak di Al-Qur'an enggak kalah berarti sama anjing anjingnya ashabul kahfi masuk di dalam Al-Qur'an Allahu akbar no anjing Pak apalagi antum bersahabat sama ulama makanya kata Ibrahim Al-Kattan Al-Khawas obat hati itu ada lima kemudian digubah menjadi lagu oleh Sunan Bonang Tombo hati Iku Limo sayang nih sudah jadi lagu jadi menyampaikan itu jadi nggak enak padahal ini ucapan ulama besar saya temukan minimal di dua kitab. Yang pertama kitabnya Sifatus Sofwah karya Imam Ibnul Jauzi bukan Ibnul Qayyim. Yang kedua adalah kitabnya Imam An Nawawi Adab Hamalatil Quran mengatakan obat hati ada lima. Baca Quran dirunungkan sekalian maknanya. Solat pada waktu malam hari, dikir pada waktu malam hari, puasa dan yang kelima mujalah satu solihin berteman dengan orang soleh. Oke. Allah melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang yang jahat dari mulai kufur, syirik, nifak, fusk. Allah berfirman, "Fa'arid amman tawalla an dzikrina." Berpalinglah dari orang yang berpaling dari zikir kepadaku. Dan di dalam surat Al-Kahfi sama, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah engkau mentaati orang yang saya lalaikan hawa, hatinya dan mengikuti hawa nafsu dan urusannya pasti berantakan. Sebaliknya Allah menekankan wattabi sabila man anaba ilayya Ikutilah orang yang selalu kembali kepadaku. Taubat, takwa, iman dan melakukan berbagai macam kebaikan. Wattabi' sabila man anaba ilai. Suka ngaji, suka baca Al-Qur'an, seneng nyantunin yatim piatu, orang miskin, janda. Oh, janda nih. Eh, Masya Allah Bahkan Rasulullah mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im bil laili was sa'im bin nahar. Orang yang menyantunin canda dan fakir miskin itu mendapatkan pahala seperti jihad dan qiyam pada waktu malamnya, siam pada waktu siangnya. Hebat enggak? Makin hebat minum dulu. Oleh karena itu hadirin sekalian, Rasulullah mengumpamakan innama matalul jalisis salih perumpamaan teman yang baik wal jalisis su dengan teman yang buruk kahamilil misk seperti penjual minyak wanafihil kir seperti pandai besi wahamilil miski orang yang menjual minyak imma ayyuhdiyat antum diolesin wa imma antabta minhu atau antum beli wa imma antajid rihan minhu atau antum mendapatkan bau yang sangat bagus aroma yang sedap Antum sekarang duduk sama orang yang punya minyak wangi, minimal diolesin, ya Ini praktek lagi. <laughs> Masya Allah, antum. Ah, yang jauh nggak dapat. Itu. Ini umpamanya. Ini praktek. Ya. Wangi. Walaupun antum tidak hafal Al-Quran, Uh kemana-mana jangan-jangan kalau ini 30 juz pasti ini 35. Wah, orang awam Pak <laughs> itu. Ya, pernah ada seorang yang kunjungan ke rumah yatim piatu rumah tahfid nanya adik-adik semua sudah pada hafal Al-Quran Alhamdulillah bu yang ini hafal berapa juz 30 bu kurang berapa lagi Masya Allah. Hebat. Hmm? Kurang berapa lagi nih. Ya. Ini sama kelas-kelasnya orang yang tanya sholat Jumat itu hari apa? Oh, Masya Allah. Pak, sholat Jumat itu hari apa ya Pak ya? Hari Senin. Nanti Bapak yang khutbah ya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin Orang Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar karena minim ilmunya. Sakhabin bil aswak akhirnya rendah akhlaknya suka teriak-teriak di pasar. Kenceng kalau di pasar giliran ngaji Masya Allah seperempat jam wis ngantuk akhirnya bangkai pada waktu malam hari nek jari wong Jogja kerjaan hari-hari niku mek mate melek nyekek nelek golek pulang lagi mate habis mate melek habis melek nyekek habis nyekek eh. eh golek lagi akhirnya udah ulaika kal an'am bilhum adall wa himarin bin nahar keledai di siang hari namanya keledai nggak pernah kenal yang namanya salat ada adzan keledai ke masjid oh antik ada keledai ikut kajian Wah hebat. Redai. Siang malam sore yang dipikirkan cuma dunia dan yang diusung adalah materi. Wa alimin bi amri dunia sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wah soal masalah peluang ekonomi, soal masalah bisnis fasih. Tapi jahilin bi amri akhirah sangat jahil dalam masalah urusan akhirat. Oleh karena itu, wana fi kir, orang yang mandi besi, imma ayyahriqa thiyabak, mem membakar kainmu. Wa imma antajid rihan min tinatan, kamu akan temukan aroma yang anjir. Itu teman orang yang jelek. Antum nggak ngapa-ngapain itu Pak dituduh kok. Teman antum narkoba, kena tuduhan mengkonsumsi narkoba. Teman antum pecopet, antum kena tuduhan pecopetan. Antum sekarang kumpul sama apapun termasuk aliran-aliran sesat, antum ketuduh di sana. Makanya Rasulullah menegaskan al-arwahu junudun mujannada, roh itu seperti sekompi pasukan. Yang ngumpul sama marinir akan dikatakan ini adalah marinir. Yang ini apa nih? Kopassus. Yang ini angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Kalau ngumpulnya ke Satpol PP ya Satpol PP, nek Hansip ya Hansip walaupun antum keren gelarnya doktor. Uh, penting. Walhasil hadirin salian, almar'u ma'aman ahab Orang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang antum cintai. Yang antum cintai akidah manhasnya lurus atau menyimpang. Itu nanti masing-masing yang pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan wa laisa lil insani illa masa'a. Oleh karena itu jangan antum memudah-mudahkan bergaul. Tidak zaman dahulu zaman para rasul, para nabi diutus Sampai sekarang, sampai ila yaumil qiyamah, penghancur utama adalah persahabatan. Oleh karena itu adin salian ketika Badui datang ke Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Sahabat-sahabat itu walaupun agak sedikit apa ya terganggu dengan kedatangan Badui tapi kalau lama nggak datang juga kangen. Karena walaupun bikin sedikit susah, tapi masya Allah dari tingkah laku yang aneh-aneh dilakukan Badui keluar berbagai macam putusan syariat. Yo coba sekarang Abu Bakar aja nggak berani pak menghentikan Rasulullah sedang khutbah. Iya, siapa yang berani? Rasulullah sedang asik-asiknya khutbah dihentikan ya Rasulullah stop dulu. Lu subhanallah. Ada apa fulan? Ya Rasulullah. Kekeringan melanda kami. Hewan-hewan mati karena kehausan. Kami sudah tidak bisa hidup dan banyak terjadi kekeringan di mana-mana. Mintalah kamu kepada Allah supaya diturunkan hujan. Akhirnya berdoa. Belum turun itu tangan Rasulullah sudah hujan. Loh itu loh mas, kalau doanya itu orangnya ikhlas, bersih, dekat dengan Allah, belum turun tangan. Gitu. Wah ini sak kampung kok ya nggak tembus-tembus. <laughs> iya, orang sing tembus iku togele terus kok. ya, Allah musta'an. Akhirnya subhanallah hujan seminggu penuh. Nggak berhenti. Datang lagi Badui, Pak. Ya Rasulullah, ini lebih parah dari yang kemarin. Pedusku <laughs> hanyut kabeh. Sapi kuntek ya Rasulullah. Rumah-rumah hanyut, banjir. Mintakan kepada Allah, hujannya sedeng-sedeng aja. Ngatur coba. Eh, ngatur. Sehingga Rasulullah pun turuti. Allahumma sayyiban nafi'ah اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضرب والأودية ومنابت الشجر يا الله turunkan hujan di sekitar kami jangan menenggelamkan kami ya Allah arahkan hujan di bukit-bukit di gunung-gunung lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pohon walaupun Rasulullah bukan sedang dalam pengarahan untuk antisipasi antisipasi banjir. Negeri mana, daerah mana yang nggak pengen banjir, jalankan doa Rasulullah. Gunung pelihara, bukit rawat dengan baik, bikin resapan, lembah termasuk bendungan dan pohon-pohon di hutan jaga dengan baik. Insya Allah nggak banjir. Rasul sendiri kok yang lebih hebat lagi datang kencing di masjid. Siapa yang berani pak? Rasulullah lagi ngaji kencing cur Subhanallah. Dulu itu kan masih tanah ya. Akhirnya sahabat pada ngelihat semuanya ono sing mau gusah ya. Eh, eh. Ja. Rasulullah stop stop. Jangan jangan jangan. Tenang aja dulu. Diam. Itu masya Allah hikmah Pertama kalau dia dibentak kaget loncat kocar kacir, Itu satu. Terus kemudian dia ini sudah jauh-jauh wah ini tempat ini udah ngempet. Ya, udah keluar tarik lagi sakit. Dari sisi kesehatan Rasulullah pertimbangkan. Yang ketiga dari sisi rahmat dakwah. Ini orang datang belum tahu menau, mengenal mengenal tentang Islam. Yang ditampilkan pertama kali kayak seperti itu diusir, digetak, suruh pergi, nggak balik lagi. Masya Allah makanya setelah itu berdoa ya Allah rahmati aku sama Muhammad saja, sama yang lainnya jangan. <laughs> Masya Allah. Itu Allahu Akbar. Akhirnya Rasulullah mengarahkan pertanyaan orang Badui tersebut dengan pengarahan yang islami tepat dan bermanfaat. Mada Apa yang kamu siapkan untuk menyambut kiamat? Itu yang penting. Untuk apa antum tahu kapan kiamat? Tapi persiapan antum gak ada. Untuk apa si badui tersebut mengetahui kiamat kapan? tetapi amalnya tidak ada persiapan untuk menyambut kiamat kurang oleh karena itu Rasulullah berikan jawaban yang manfaat, yang mengarahkan, yang membimbing. Dia jawab, ya Rasulullah, saya tidak akan siapkan karena banyak sholat zakat puasanya dari orang badui hidupnya sangat terbatas. Ya, apa kata Rasulullah? Eh kata dia, saya persiapan hanya mencintai Allah, mencintai Rasul. Hubbullahi wa rasulih, cinta Allah, cinta Rasul. Subhanallah. Rasulullah SAW menjawabnya, Anta ma'aman ahbabta. Kamu dikumpulkan Allah bersama orang yang kamu cintai. Pasti. Omongan Rasul nggak mungkin dosa. Rasul sudah mengklaim mem memponis kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai dan yang dicintai oleh badui tersebut Allah dan Rasulnya. Anas bin Malik dari belakangnya Pak nangis bukan karena kesedihan saking senangnya. Tidak ada hari-hari yang aku lewati semenjak saya masuk Islam lebih senang ketimbang hari ini mendengar Rasulullah SAW memfonis orang Badui tersebut akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Oleh karena itu aku cintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, walaupun amalanku tidak setara dengan mereka, hanya berharap supaya aku dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Ini penting kau. Antum sekarang antum gaul, dijuluki supaya gaul. Dengan siapa aja dirangkul, malah ada dai merangkul orang. Nek wis rangkul ngopo? Enggak <laughs> ruang kuli kabeh ngopo? Ngapain? Antum mau apain dirangkul? Didakwahi kan? Diberi petunjuk kan? Diarahkan kepada yang hak kan? Disuruh mengikuti kalau Allah kalau Rasul. Kalau antum sekarang setelah merangkul sebatas itu selesai, antum namanya apa? Dai apa? Nggak ngerti mas, dulu kan ada da'i pramuka Uh, istilah dai pramuka sini senang, di sana senang. Nah, itu kan gitu. Di sana sini senang. Nah, itu kan gitu. Iya, senang wong sono nerima, sana nerima, tapi antum tidak diterima oleh Allah. Mana sekarang yang antum pilih ridho Allah, ridho manusia, Mas? Disenangi manusia dapat apa? Kemarin hari raya dapat THR nggak sampean? Oh, THR enggak ngei kok. Ngapain? Dicintai Allah jelas surganya, jelas balasannya. Ya. Yeah. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun Biakwamin wa abarika wa ka'sim min معين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاكهة مما يتخيرون ini surga dikelilingi anak kecil yang selalu kecil, nuangin cangkir-cangkir dengan khomer yang tidak nek, tidak mabuk, tidak mual. Uh, Masya Allah. Nah, antum cari ganti yang tadi kerangkul sono kerangkul sini di sana senang di sini senang di sana sini senang di mana-mana senang hatiku senang di dunia Allahu akbar ini namanya dai yang sedang nau, naik daun talas <laughs> iya nah dai nopo dai yang sedang naik daun talas. Itu. Masya Allah. Nah dari salian, kenapa kita harus bersahabat dengan orang soleh? Satu, bersahabat dengan orang soleh tidak akan rugi karena termasuk kebaikan yang berpahala. Hantu melihat tujuh orang yang diberikan naungan oleh Allah. Di antaranya siapa? Rajulani tahaba fillah Istama' alaihi wa tafarraqa Orang yang bersahabat karena Allah ketemu pisah karena Allah. Udah nggak ada lagi. Ya. Okay? Oh, enteng loh Pak, ketemu enteng karena nggak nggak harus nyetor nggak harus nyetor uang muka. Terus apa nih? Bedek, urunan, apa? Antum harus cuma nyetor keikhlasan bersahabat karena Allah. Ikhlas toh aja pahala. Bersahabat karena Allah pahala. Subhanallah, tidur bangun antum semuanya berpahala. Seperti yang diinginkan oleh Umar bin Khattab demi Allah, kalau bukan karena tiga perkara, aku nggak minat lagi hidup di dunia. Makanya diri sekalian, eh, selanjutnya yang kedua mencintai orang soleh menyebabkan seseorang bersama mereka nanti di akhirat yang ketiga, manusia dihadapkan kebaikan dan keburukan. Mas, dalam setiap kondisi antum pasti dihadapkan kebaikan dan keburukan toh. Kalau antum bersama orang baik, minimal kalau antum belum bisa berbuat baik, minimal terkontrol. Punya niat ya, karena golongan yang mengekang dirinya dengan takwa dan mencegah dari maksiat itu lebih mendingan daripada orang yang lepas. Golongan yang berbuat maksiat dalam keadaan takut dan menyesal, minimal itu. Golongan yang mencari peluang maksiat bergembira dengannya. Kalau antum sekarang kelompok yang mana yang antum ikuti hancur. Yang keempat, penyesalan dan kepedihan terhadap kemaksiatan hanya didapat setelah antum bersahabat dengan orang baik. Ya Allah, pas kalau antum setiap hari ngumpulnya sama orang-orang jalanan, nggak pernah nyesel sampai hari ini antum nggak hafal Al-Qur'an. Walaupun juz 30, apalagi 30 juz. Tapi kalau antum bersahabat setiap hari sama orang yang hafal 30 juz, ya Allah. Kecil mas saya itu mas, sahabat saya ya Allah mas itu. Telung puluh juz itu mas, ngelontok ya mas. Lah aku yang lontok hilang kabeh. Eh. eh. Makanya pernah ada orang yang dicekat sama malaikat. Ya. Ketika saat dia pergi untuk mengunjungi temannya, ditanya sama malaikat yang ketika itu menjelma manusia. Kamu mau kemana? Saya ingin mengunjungi teman saya di satu desa ini Apakah kamu menginginkan satu kenikmatan yang kamu kembangkan? La. Hanya saja saya mencintai karena Allah. Apa kata malaikat? Fa inni Rasulullahi ilaih. Saya adalah utusan Allah yang dikirim untukmu. Inna Allaha qad ahabbaka untuk menghabarkan bahwa Allah telah mencintaimu kama ahbabtahu fi seperti engkau mencintai dia karena Allah. Terus berakibat apabila berpisah dengan orang soleh. Antum pikirin kalau antum berpisah sama orang soleh tadi. Lo enggak sholat di rumah, eh mas. Nggak sholat ke masjid, bahkan sholat di rumah jarang-jarang pun enggak nyesel. Lo antum masih mendingan kok hanya sholat maghrib toh, oh, untuk temen antum nggak sholat sama sekali. Antum hanya sholat maghrib itu loh pak, sudah hebat. Karena teman-teman antum pada nggak sholat, Antum ibarat orang picek sebelah, hidup bersama orang buta, ya paling hebat. Yang lainnya itu merem, sama dewi semelak si cita ini. Wah hebat. Coba antum bergaul sama Syekh Sudes. Coba antum bergaul sama Syekh Abdul Razak. Coba antum sekali-kali duduk pernah di majelisnya Syekh Abdul Aziz bin Bas. Malu semua yang kita miliki walaupun antum sudah hafal 30 juz. Ini faedah. Makanya jangan tinggalkan orang soleh. Nah sekarang kita akan mempelajari manfaat bergaul sama orang soleh di dunia dan akhirat. Baru nanti kita udah habis belum? 15 menit lagi. Oke. Okay. Kalau gitu saya ingin menyampaikan faedah 10 yang didapat persahabatan orang-orang salafun soleh tapi kayaknya nggak sampai, makanya kita buat tahun depan, insya Allah. Yang pertama, <clears throat> manfaat yang pertama mendapatkan cinta Allah di dalam hadis qudsi Allah berfirman qad haqqat mahabbati telah berhak untuk mendapatkan kecintaanku lilladzina yatahabbuna min ajli yang berkasih sayang karena aku. Waqad haqqat mahabbati telah berhak untuk mendapatkan kecintaanku lilladzina yatazawaruna min ajli yang saling berziarah karena aku. Ya Allah, jangan naik motor nang Klaten dari Jogja atau Jogja ke Klaten, Klaten ke Jogja hanya ngunjungin teman karena Allah nanyain mas biye mas dakwah nok Klaten saiki loh nih itu Pak dan ini pasti dihitung kerugian paling rugi zaman sekarang ngunjungin nanya dakwah sampai di antara mereka itu hanya nanya gimana sholat jamaah itu masih rutin belum ya Allah waduh no mas berkilometer, berpuluh-puluh kilometer hanya ingin memastikan istiqomah temannya. Itu. Waqad haqqat mahabbati telah berhak mendapatkan kecintaanku lilladzina yatabadaluna min ajli bertukar barang entah antum bertukar uang bertukar pengalaman ilmu termasuk bertukar apa adik kakak karena Allah wis Mas saiki aku nikahi kakakmu adikku mbok nikahi yo Masya Allah aduh pernah nggak ada yang begini eh Masya Allah sampai aduh, dulu itu sahabat muhajirin dan ansor dalam rangka untuk mengungkapkan persahabatan itu sampai wahai saudaraku aku punya sekian istri pilih satu salah satunya saya ceraikan nikah setelah itu Sampai seperti itu. antum ngaku bersahabat karena Allah. teman antum mau ngelamar malah inti recokin. Ya gimana? Itu persaingan gak sehat itu. Malah kalau bisa, oh, Mas antum minat ya? Iya, udahlah. Anak kan sudah punya satu. Ini mau kedua, antum dulu aja. Masya Allah. Jangan mentang-mentang ada kesempatan langsung tembak. Ya, itu namanya egois. Ini namanya bukan bersahabat karena Allah. Jual beli juga gitu, Mas. Antum pengen barang itu, Mas. Ya udah, antum ajalah dulu. Masya Allah. Mas, antum pengen sandal itu? Ya, silahkan Mas ambil. Terus aku <laughs> mulia ngepak ya wes ya. Itu. Enggak. Loh, indah kok mas. Dan antum sekarang ini sekali-kali nelpon teman antum mas, antum ngaji nggak hari ini? Wah, anak ini begini bin. mas, antum sakit. Udah, anak beliin aja ya tolak angin. Itu. Atau, waduh mas, hari ini motor saya itu rusak. Udah mas, saya apa jemput saya akan anterin nanti. Masya Allah. Ini baru persahabatan. Dan ini dan ini bukan hanya dalam masalah-masalah tertentu, dalam masalah proses belajar, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah obat berobat. Kalau itu kita timbulkan, ya antum jangan sekarang menghayal besar-besar. Teman antum minta mobil antum kasih. Wow, kegeden. Ya sekarang dilatih ya wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa haqqat mahabbati telah berhak untuk mendapatkan kecintaanku lilladzina yatasadaquna min ajli saling memberi karena Allah subhanallah mas ini duit ya barangkali besok kan mau ada tablik akbar Syekh Abdul Razak oh, ini subhanallah besok eh? Iya. Itu antum besok bawa ini keluarga enggak? Oh iya masya Allah ini ya sebagian untuk beli ketoprak sama anak istri antum ya. Wah, masya Allah. Lu mau ketoprak loh pak. Itu bisa menyebabkan antum masuk surga. Antum bisa enggak menghidupkan yang kecil-kecil begitu? Tapi indah. Wah sekarang sudah lama nggak nongol di kajian antum telepon. Assalamualaikum Mas. Kok tumen sekarang saya jarang lihat antum. Lu itu minimal menarik. opo mati, opo loro, opo pindah madhab, opo pindah aliran. lu Ketahuan gitu loh. Antum jarno wae gitu. Sampai pindah daerah itu loh Pak nggak ngerti. Lu perjabatan macam apa antum? Semajlis, setaklim, tapi sampai pindah itu loh nggak ngerti, nggak bener. Ya. Manfaat yang kedua mendapatkan manisnya iman yang dikatakan oleh Rasulullah salah satu kunna fihi wajada bihinna iman di antaranya ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah tidaklah orang itu mencintai orang lain kecuali karena Allah itu merasakan malah sebaliknya nanti orang itu kalau pecah mas setelah bersahabat karena Allah kata Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya melainkan karena dosa salah satunya faidah yang ketiga yang kita dapatkan persahabatan karena Allah di dunia meraih kemuliaan dan kecintaan besar dari Allah Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tahaba rajulani fillah." Tidak ada orang yang berkasih sayang dua karena Allah. Illa kana ahabbuhuma ila Allah sallallahu ta'ala, melainkan yang paling dicintai Allah di antara keduanya asyadduhuma hubban li sahibihi yang paling dalam cintanya kepada sahabatnya. Di antara yang dua, yang tiga, yang empat terserah. Mencintai yang paling dicintai Allah, yang paling dalam, yang paling besar cintanya kepada sahabatnya. Tuh, Masya Allah. Yang dibuktikan. Cinta kan bukan obralan. Aku cinta karena Allah sama antum ya. Tetapi eh, dipinjami motor oleh-oleh. Itu. Mas, pinjam motornya ya walaupun nggak diisi bensin baliknya berangkat penuh pulang kosong ikhlas ya Allah mudah-mudahan jadi pahala bisa nggak ngomong gitu Isono kene ya engko mulainya ya enggak itu si kadang-kadang kan muangkel dipenuhi pinjam penuh pulang kosong ya Allah saudara saya ini bukan dalam rangka pergi ke pelacur kok dia bukan dalam rangka untuk pergi ke tempat pemancingan. Dia bukan pergi di dalam rangka untuk tempat kasino perjudian. Dia pergi untuk Allah. Karena Allah yakin bensinku yang hilang tiga liter akan menjadi pahala di hadapan Allah. Subhanallah. Loh, antum kehilangan dua liter, tiga liter rugi ini apa? Itu dapat surga. Nek tahu surganya pas. Walaupun saya isi dua kali kosong terus. Alhamdulillah mas itu, ya besok jangan segen-segen pinjam lagi ya mas ya itu, itu bilang terus hmm. selanjutnya mendapatkan kebaikan yang tak terhingga ar-rajulu ar, ala dini orang itu dipandang oleh Allah ala dini khalili sekarang manfaat di akhirat habis ini kita buka tanya jawab manfaat yang didapat oleh seorang yang bersahabat karena Allah di akhirat yang pertama mendapatkan naungan Allah sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ainal mutahabuna bi, bi jalali Siapa yang sekarang ini bersahabat? Ya karena keagunganku, kebesaranku, karena aku. Bijalali dengan keagunganku juga. Fi dhilli arshi. Nanti saya letakkan di naungan arsh. Yawma la dhilla illa dhilluh. Yang kedua, meraih derajat yang dirindukan para nabi. Allahu Akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, isma'u wa'qilu." Dengar dan renungkan, resapkan di dalam otak. Wa'lamu, ketahuilah, anna lillahi ibadan sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba laisu bi anbiya wala syuhada bukan nabi bukan orang yang mati syahid yaghbituhumus yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada diiriin oleh para nabi dan orang-orang mati syahid. Jadi posisinya itu loh Pak. Bikin para rasul, para nabi, syuhada ngiri. Pengen. Ala manazilihim wa qurbihim minallah. Karena tempat tinggalnya dan kedekatannya dengan Allah. Fajasa rajulul minal a'rab Akhirnya ada orang Badui yang langsung maju. Min qasiyatin nas padahal letaknya itu di belakang sendiri. Wa alwa biyadihi nabi sampai manggil-manggil, "Eh, Rasulullah, ngadep ke saya." Nah ini batuin nah ini. <laughs> Rasulullah, "Eh, Rasulullah, ngadep saya." Itu karena tempatnya jauh, pengen dekat, kerumunan orang banyak, merangsak nggak bisa. Eh Rasulullah, Ngadep dong ke saya. Masya Allah. Hebat ini. Faqala ya Rasulullah. Dia penasaran ternyata terhadap sabda Rasulullah. Ya Rasulullah, nasun minan nas. Ada orang dari kalangan manusia. Laisu bi anbiya wala syuhada. Bukan nabi, bukan orang syahid. yaghbiduhumul anbiya wasyuhada diiriin oleh para nabi dan syuhada ala manazilihim ala majalisihim wa qurbihim min Allah karena kedekatan majlisnya dengan Allah an'idhum lana sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami wajullahum lana dan jelaskan sifat-sifat mereka yakni sifhum lana syaklahum lana sebutkan bentuknya sifatnya mereka fasarra wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mukanya Rasulullah berseri-seri ya campur heran ini kok ono wong nemen ngene <laughs> ya, gitu ya bisualil arabi dan juga kagum gembira dengan pertanyaan nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum nasun min afna'in min afna innas manusia pinggiran Masya Allah wa nawazi'il qabail orang-orang yang sekarang rendahan dari kalangan kabilah-kabilah lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun yang tidak ada hubungan rahim sama sekali tapi tahabu fillah mengikat cinta karena Allah watasafu dan mereka juga berkumpul yad'allahu lahum yaumal qiyamah manabir min nur Allah akan berikan mimbar dari cahaya fayajlisuna 'alaiha dan mereka duduk di atasnya wa wujuhahum nuran wa siyabuhum nura dan dia jadikan wajahnya bercahaya pakaiannya bercahaya yafza'un nasu yaumal qiyamah membikin kaget seluruh orang-orang yang ada di pelataran kiamat ولا يفزعون وهم أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون sementara mereka tidak kaget semua mereka di pelataran itu gentar di pelataran itu takut karena gemparnya hari kiamat mereka tenang mereka siapa hum awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun karena mereka ngikat cinta dan kasih sayang karena Allah selanjutnya berkumpul bersama mereka walau tidak pernah beramal seperti mereka yang tadi saya kisahkan Anas bin Malik dengan Badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berikutnya nomor empat mendapatkan tempat yang tinggi di surga yang tadi sudah saya sampaikan dan di sana juga ada hadis mirip dengan itu inna lillahi julasa yaumal qiyamah Allah akan memiliki hamba-hamba yang dekat dengannya an yaminil arshi diletakkan di sebelah kanan arsh. Wakil tayadillah yaminun dan kedua tangan Allah itu kanan. Ala manabira min nurin didudukkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya wujuhuhum min nur wajahnya tadid dari cahaya laisu bi anbiya wala syuhada mereka bukan nabi bukan syuhada wala siddiqin dan bukan orang siddiq Qila ya Rasulullah manhum Rasul ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala humul mutahabuna. Mereka yang berkasih sayang bi jalalillahi tabaraka wa ta'ala dengan keagungan dan juga kebesaran Allah al mutahabuna bi jalalillahi tabaraka wa ta'ala dan ini yang bisa saya sampaikan intinya mari kita bangun sekarang persahabatan kita. Enggak lama pak. Antum jangan sampai merana karena pahitnya persahabatan karena Allah. Ya teman sama orang ngaji gini-gini aja. Nggak bisa bebas ke sono sini. kerjanya cuma ngaji, masjid, ngapain? Kegoda. Ya berteman sama orang-orang jenggot, katok cingkrang, batuk belang, ya jenggot panjang, ya paling banter-banter gitu-gitu aja ah nggak gaul Allahu Akbar sabar karena perjalanan ini dekat sementara menuju Allah itu jauh ya di antara kita mungkin tinggal ada yang 40 tahun lagi macam seperti saya dan mungkin ada yang 10 tahun ada yang mungkin lima tahun lagi nggak lama Terus antum setelah bisa dekat dengan orang tanpa antum pertimbangkan Allah. Antum punya banyak teman sahabat tanpa antum pertimbangkan Allah. Antum sekarang diterima di masyarakat di mana-mana tanpa antum pertimbangkan karena Allah. Untuk apa? Akhirnya apa? Antum kalau nggak percaya sekarang ambil contoh pelajari sirah orang-orang yang dikatakan gaul bisa diterima di sono sini akhirnya akhirnya paling banter mas nek walimah dihadirin orang wo semuanya bahkan ada yang nyumbang campur sari ada yang nyumbang keroncong ada yang nyumbang petasan ada yang nyumbang kembang api bahkan untuk supaya pas walimah nggak hujan nyumbang pawang pawang hujan Antum ikhlas begitu? Tidak. Imam Ash-Syafi'i mengatakan di dalam kaitannya apapun di dalam persahabatan ini. Saya bergaul sama orang-orang sufi tidak mendapatkan faedah kecuali dua. Yang positif, kalau nggak positif tinggalkan. Waktu itu seperti pedang, kalau antum nggak tebas, antum yang ditebas. Gunakan untuk menebas, kalau enggak antum yang ditebas. Orang itu kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pasti sibuk dengan keburukan. Dan antum harus tahan perihnya hidup yang guroba. Gak banyak. Tetapi antum punya satu dua fillah walillah. Itu suatu keuntungan besar yang bisa memasukkan antum fil jannah surga. Wallahu'alam Demikian, silahkan.